Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, itu pengertian fi'il amr. Yaitu kata perintah. Kata kerja perintah. Mislu contohnya uktub tulislah iftah bukalah Iqra bacalah Ijlis duduklah Ishrab minumlah semua adalah fi'il amr kata kerja perintah bentuk kata kerja perintah Qala al-muallif tasrifu fi'lil amri. Tasrif fi'il amr, perubahan fi'il amr. Apabila bertemu dengan bomir kata ganti. Tasrif fi'il amri, perubahan bentuk fi'il amr menyesuaikan bomir atau kata ganti. Fi'il amr ketika ditafsir hanya menjadi enam bentuk. Karena fil amar itu ditujukan untuk mukhatab orang yang diajak berbicara, ditujukan kepada orang kedua. Ditujukan untuk kata ganti orang kedua. Sehingga hanya pada enam bentuk saja. Yaitu perintah untuk seorang laki-laki, perintah untuk dua orang laki-laki, perintah untuk laki-laki dalam jumlah banyak jamak kemudian perintah untuk satu orang perempuan, perintah untuk dua orang perempuan, serta perintah untuk perempuan dalam jumlah yang banyak jamaah. Nah, kemudian di sini beliau memberikan contoh sekaligus rumusnya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, oktub. Oktuba, Oktubu, Oktubi, Oktuba, uktubna. Oktub tulislah. Perintah untuk siapa ini? Satu orang laki-laki. Oktuba tulislah. Perintah untuk dua orang laki-laki. Oktubu tulis untuk banyak laki-laki jamaah Oktubi perintah untuk satu perempuan. Uktuba perintah untuk dua perempuan. Uktubna perintah untuk banyak perempuan. Atamrin latihan. Sorrif tasriflah. Ijlis coba ditafsir sama-sama satu dua tiga. Ijlis ijlisa ijlisu ijlisi ijlisa ijlisna kemudian izhab satu dua tiga Izhab Izhaba Izhabu Izhabi Izhaba Izhabna Ukhruj Satu dua tiga Ukhruj Ukhruja Ukhruju Ukhruji Ukhruja Ukhrujna Is'al Satu dua tiga Is'al is'ala is'alu is'ali is'ala is'alna ikra satu dua tiga ikra ikraa ikrau ikrai ikraa ikrana iftah satu dua tiga iftah iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna idrib satu, dua, tiga. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Isma' Satu, dua, tiga. Isma' Isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Baik, untuk fa'il dari siapa ini, fa'il pelakunya. Kata Mana pelakunya ini? Alif. Kata bu, wow. Kata bata, alif. Kata benar, nah. Kata buta, nah Kata betuma, cuma. Kata betum tum. Kata beti si. Kata butuma, kata butumna, kata butu, Sabtu, benar kenapa ini Nah. Untuk fi'il mulai, yang subani, mana fi'ilnya? Alif. Yang subuna, taksubani, eh, alif. Yang subna, nah. Taksubani, alif. Taksubuna, oh, Sabtu bina ya. Taksubani, alif takunna nah oktuba mana failnya alif oktubu wawu oktubi ya oktuba alif Nah, yang kita lingkari di sini adalah fa'il pelaku fa'il dalam bentuk domir pelaku adapun yang tidak dilingkari pelaku dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini tidak mendapatkan lingkaran. Mana fa'ilnya? Semuanya domir, domir apa? Mut, nanti Coba sebentar ambil Al-Quran. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Surat nomor 28. Halaman 385. Al-Qasas. 385 halaman 385 sudah ketemu semua Amin sudah Baik. Allah berfirman Tafin tilka ayatul kitabil mubin Natlu alaika min naba'i Musa Wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun Natlu Itu adalah fi'il mubarak Natlu Natlu Mana fa'ilnya? Nah Perhatikan fi'il mubarak yang di depannya nun cuma satu Natlu Naktubu Berarti mana fa'ilnya? Bomir Bomir mustatir. Yu'minuna. Mana fa'ilnya yu'min? Mana fa'ilnya yu'minuna? Wawu. Fa'ilnya adalah wawu. Inna fir'auna ala fil ardi wa jala ahlaha syi'a. Ja'ala. Mana fa'ilnya? Bomir mustatir. Ja'ala ahlaha syia'a yastad'ifu ta'imat ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yuzabbihu yaktubu mana failnya lomir mustatir innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin nuridu mana failnya depannya nun nuridu Komir mustatir Ayat yang berikutnya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma Mana failnya? Depannya nun. Bomir mustatir. Ma kanu yahzaruna. Yahzaruna. Mana failnya? Wawu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Auhayna. Mana failnya? fi'il fi'il madhi Hayna, mana fi'ilnya na ardihi susuilah dia fi'il amr ardi'i mana fa'ilnya mana fa'ilnya ya ya ardi'i ada ya di situ fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami Kifti mana failnya? Tatap ti. Ha? Ti. Nah. Fa'alkihi. alki Lemparkan. Mana failnya? Ya, fi'il amr. Wala takhafi. Wala takhafi. Fi'il mubarak majzum. Takhafi. Sebenarnya takhafina tapi nunnya hilang karena majzum. Takhafi. Mana failnya? Mana failnya? Ya. Failnya ya. Wala tahzani. Mana failnya? Ya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه janganlah kalian membunuh dia taqtuluhu mana failnya wawu asa an yanfa'ana au nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun nattakhidha mana failnya depannya nun Wamir mustatir la yash'uruna yash'uruna mana failnya wawu wa وأصبح فؤاد أم موسى in إن كادت لتبدي به laula الربطنا ربطنا mana fa'ilnya nah ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussihi fil amr qussihi mana failnya ya fabafurat bihi an junubin wa hum la yashurun basurat fa'alat katabat mana failnya Bukan. Katabat. Zamir mustatir. Kalau taknya sukun mustatir. Wahum la yas'urun. Yas'urun mana fa'ilnya? Wawu. Waharramna alaihi al min qablu. Harramna. Mana fa'ilnya? Nah. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum. Wahum lahu nasihun. Adullu. Mana fa'ilnya? Depannya Hamzah. Hanya ada satu pada fi'il mudhar hamzah. Dhamir mustatir. Yakfulunahu, yakfuluna mana fa'ilnya? Wawu. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakin aktsarahum la ya'lamuna. Ya'lamuna mana fa'ilnya? Wawu. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله